Di awal dikatakan bahwa istilah al-firqah, firqah memiliki konotasi negatif. Kenapa para firqatun najiyah juga digunakan istilah firqah? Allah ya itu. Untuk yang najiyah nggak negatif. Sebab ada penambahan sifatnya. Najiyah. Ini secara umum ya, Nama furqah, firqah, kemudian uh, dan segala macamnya itu jelek konotasinya. Kalau al-jamaah itu bagus konotasinya. Sebagai Allah mengatakan jangan menyebut jamaah tablik. Itu katakan firqah tablik. Nah, jangan mengatakan jamaah Islamiyah, tapi firqah muntasibah dan Islam. Aneh, ini pada umumnya. Apalagi terkait dengan pembahasan masalah uh, eh, al-ahwa'in tadi. Kata-kata firqah dan furqah masih jeleknya ketika berkaitan dengan masalah hawa nafsu. Keluarga saya ikut kelompok Wahda Islamiyah yang marak di daerah kami. Apakah kelompok Wahda Islamiyah masuk ke dalam 72 golongan sesat yang dibahas pada kajian ini? Kalau dimasukkan 72 tidak. Tapi kalau masuk pada sebuah kelompok yang dimasukkan ke dalamnya iya. Wahda Islamiyah itu sama dengan Ikhwanul Muslimin. para fikum. IM uh, eh, berbau IM, berbau suruya macam-macam lah. para fikum. Sekarang Wahda itu setahu saya berusaha untuk menjadi sebuah uh, organisasi besar. Mau, dis, mau disetarakan kayak Muhammadiyah, kayak NU, kayak Persis gitu. Allahumma Ada bila syak wahda

hukum iltizam dengan ilmu tajwid dalam baca Al-Quran baik dalam salat maupun di luar salat. Artinya dalam baca Al-Quran dulu. Iya harus tuh ya, harus dengan dibaca dengan tajwid ya. baik baca Al-Quran dalam salat ataupun di luar salat. <clears throat> Namun dibedakan antara tilawah dan istidlal. <clears throat> Kalau tilawah itu membaca Al-Quran, tilawatan wa qiraatan. Itu harus menggunakan kawaid tajwidiyah. Tapi kalau istidlal sedang berdalil dengan membawakan ayat Quran, tidak harus. Ada bayi bainahuma. Itu diterangkan sama Mas Syekh kemarin ketika di sini. Barakallahu. <clears throat> Sebagai Mas Syekh e, menerapkan seperti itu. Ketika pas berhujjah dengan ayat, membaca membaca Al-Quran. Ini sebagai Mas Syekh. itu cocoknya untuk orang-orang awam orang kelas lagi taklim sama orang umumnya masyarakat muslimin yang masih belum lama mengerti agama itu nah, pas betul jadi ayat kalau pas dainya bacanya bagus nah, dibacakan lantunan ayat tadi dengan suara yang merdu nah, itu menyentuh hati mereka melepas tapi nggak ada keharusan Apakah menyimpan uang di dalam rumah menghalangi malaikat masuk rumah? Pada uang ada gambar makhluk hidup. Ini kondisinya darurat. <clears throat> Barakallahu Tetapi dia diupayakan jangan ditampakkan. Disembunyikan dalam dompet, dalam lemari, atau misalnya. Sebagian ulama betul-betul mempraktekannya tidak memasukkannya dalam rumah. Dimasukkan dalam haus. Dalam haus Haus itu tempat jemuran. E, di sana ini saya dikasih tahu katanya asyik Mukbil bin Hadi. Rumah diaman itu jangan bayar rumahnya antum yang jemurannya di luar gitu enggak. Jadi satu komplek rumah. karena jemurannya di dalam entah di depan, di tengah, di belakang, di samping. Kemudian di atasnya ditutupi dengan e, syabat Sabak itu apa ya? Itulah yang reng-reng besi yang yang lopanya kecil gitu. Apa namanya? Serimit. Ini bukan gede-gede kotak-kotak segini. Sekali. Ditutup semuanya lengkap. Ada batu, tutup, nggak terlalu ke bawah, nongol di atas. Batu, alat daun-daunan, daun daun Aman. Katanya jadi tidak menemui beliau. Kata-kata beberapa orang yang uh, mengetahui syaratnya beliau, <coughs> uangnya kita di sebelah situ. Kita bikin kotak atau apa begitu taruh situ. Jangan dibayangkan Syekh uangnya banyak. Lihat kita ada zuhudnya. Sangat zuhud, Masya Allah. Padahal pimpinan pondok pesantren tapi setiap bulannya mengambil muka mukafaah persis sama bagaimana para santri yang lain. Di di mahalnya beliau yang secara keluarga mendapatkan mukafaah 3000 real Yaman senilai 150 ribu rupiah. Terusnya nah, 1 real 50 rupiah. Para kalian 3000 real itu yang diambil berhubung beliau istrinya banyak mas ya, masnya kasih tiga ribu tiga ribu tiga ribu tiga ribu kemarin belum meninggal beliau tiga istrinya yang pertama punya tiga tiga ribu tiga ribu tiga ribu oh untuk internasional kelasnya nah, sama kayak murid yang lain begitu itu profil seorang syekh yang betul-betul kudwah hasanah zaman sekarang Ya. perintis sebuah pesantren dari mulai awal sampai besar sampai dikenal dunia internasional aku itu mengalir dari Saudi dari sini dari sini Wah, luar biasa kalau sedang banyak panduan itu jutaan real Barakallahu. Nah, kalau orang-orang tipe-tipe kayak kita ini petakil aja lebih banyak seterusnya ya. Allah Ustaz. Pondok-pondok saya, saya yang merintis. Orang semua memberikan bantuannya dikarenakan nama saya. Gitu ya, dikarenakan nama dia yang ngatur, semua masuk ke rekening dia. Nah ini, ini untuk pondok, ya paling dua lima persen lah. nah, <laughs> akhirnya bisa bangun rumah yang mewah, ada villa di uh, di, di atas uh, mana? Mana? mana? Nah, eh, di puncak kali orang yang tinggi sana itu mobilnya Mercy dan segala macamnya luar biasa. Hah? Mau contoh? Mau contoh gak? tahu sendiri anda. Setelahnya itu. Allah ya. Allah. Tanya antum. Al itu pendapatnya beliau pribadi. Dalam belajar bahasa Arab sebaiknya tartib kitab yang dipelajari mulai dari apa dan kitab apa yang selanjutnya. Ini yang sudah belajar apa yang masih nol? Hmm? Masih pemula atau masih uh, eh, lanjutan? <clears throat> Eh, yang Tafsirnya barakallahu itu. Ini sebenarnya kembali kepada ustadznya masing-masing. Kalau salah tafsir dia bisa lebih abrak lebih barokah menggunakan kitab-kitabnya para ulama. Tartib yang pertama ialah menggunakan mapan jurumnya bukan tofatu saninya itu syarahnya mapan jurumnya Ewa, ini tergantung keahlian sang ustaz. Ustaz itu kalau pakar mahku, nerangkannya itu walaupun mapanya agak susah diterangkan, sekamelan-kamelannya. Nah gitu Tet, tet, tet, tet, tet, tet, tet, tet. Paham? Praktek. Nah itu daurah mapan jurumiyah sampai hatam cukup itu cukup itu insya Allah tinggal banyak latihan selesai bisa baca kitab yang baik hmm. ya apa? nah, jurumnya setelah jurumnya pendapatnya Syekh Nufaimin rahimahullah langsung alfiah. ya Allah sampai itu ketentuannya jurumnya sudah matang Memang saya punya kabar mungkin beliau bicara demikian di hadapan orang-orang Saudi, orang-orang Arab itu loh Pak. Itu di dalam syarah Hilyah Talibul Ilm. Itu mengatakan demikian. Nah, kalau bahasa yang lain enggak? Surumnya naik ke Mutamimah. Gitu. Tamimah dulu untuk pematangan suruhnya yang ada. Terkadang mereka kalau nggak lari kepada mulhatul Arab, lari kepada kotor nada. nada. Setelah ini semuanya selesai, baru ke alfiah dan syarah-syarahnya. Barakallahu Gitu ya. Itu baru nahunya belum syarahnya. ada seseorang yang menggadaikan motor dengan uang satu juta. Kemudian si pemilik motor mengatakan bahwa saya akan mengambil motor saya kalau saya sudah punya uang dan saya tidak membatasi waktu untuk itu dan saya akan mengembalikan uang anda satu juta juga. Apakah hari ini ada unsur ribanya? Oh, dari bahasanya gitu maksoi. Hmm? gitu ya. Baik. Uh, yang menjadi pembahasan sekarang itu adalah pada kalimat saya tidak membatasi waktu untuk itu. Tidak mungkin. Kecuali dengan keikhlasan pihak pekerjaan. Itu namanya uh, saya pinjam satu juta jaminan sepeda motor saya ilamai maisarah sampai saya mampu. Itu salah hukum syar'i boleh dengan keikhlasan yang meminjamkan uang. Tapi kalau pembahasan pegadaian ya gak bakal mesti temponya berapa bulan setengah tahun tahun gitu ya <coughs> pengembalian uang satu juta juga harus harus pinjam sejuta kembali sejuta kembalinya lebih ya riba kan ya terkait dengan motor tadi itu kalau di, dipegang sama pegadaian dan mereka yang merawat motor tadi dengan biaya dari pihak pegadaian sendiri maka diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil kemanfaatan dari motor tersebut sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Apakah disyariatkan setelah sholat enggak yang ada zikir yang ada zikir ya. Yang ada azkar, tuburus salawat, zikir-zikir setelah sholat yang ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun membiasakan doa setelah sholat itu tidak ada contohnya. Kalau sesekali dia mengalami kesempatan untuk berdoa diperbolehkan. Ini fatwanya para ulama sekarang. Itu kebiasaan dari kecil. Begitu ya. Yang harus dirubah. Ternyata tidak semata-mata kebiasaan kita di Indonesia ini. Kebiasaan orang-orang Yaman juga. Itu diceritakan sama siapa Rahman al adin Ketika beliau kesini itu, tanya masalah ini, dan beliau mengatakan dengan jawaban saya tadi, beliau ngomong, nah itu kita dari kecil dibiasakan seperti itu sama orang tua kita dulu kata beliau. Tak pikir berarti Yaman juga begitu. Indonesia enggak Yaman juga begitu. Allah Musta'an. Yang betul zikir setelah sholat. Para pelaku. Apa hukum membaca Al-Fatihah pada makmum sholat jahar? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf panjang ya pada masalah ini. Ada yang mengatakan cukup dengan baca imam, ada yang mengatakan makmum juga membaca Al-Fatihah. boleh seseorang meremehkan sifat-sifat yang tercela seperti berdusta, tidak amanah dan yang lain-lain. Ya enggak oleh tuh. Apakah bila suka berbuat hal-hal tersebut akan terjatuh dalam sifat yang lebih parah atau dosa lain? Dusta itu dosa. Tidak amanah atau khianat itu dosa. Dosa dia. Jangan jangan memiliki sifat yang semacam itu. Berdosa eh, berdusta itu dosa besar. Khianat sifatnya kaum munafik. Hmm. Allah, Cukup? Sudah? Ada lagi? Hmm? macam tengahnya. Apakah perkara khilafiyah ijtihadiyah hanya terdapat pada permasalahan fikhiyah saja? Atau juga bisa terjadi pada permasalahan dakwah? Insya Allah. Kalau masalah jelas. Ada Adapun terkait dengan masalah dakwah dengan perincian. Kalau yang dimaksudkan dengan masalah dakwah ialah manhaj dakwahnya maka tidak ada masalah istihad dalam masalah itu. Dibahas kemarin yang namanya manhaj dakwah itu ialah tauqifiyah. Harus sesuai dengan contoh Alkitab Sunnah. Tetapi kalau pembahasan wasilahnya, sarana dan prasarana dakwahnya mungkin. Mungkin. Barakallah. Masya Allah. Cukup. Udah, ada lagi. Apa? Yang lainnya belum terjawab ya, ya dimaafkan. Tinggal dijawab kadang sudah berkali-kali tanyakan, mungkin nggak dijawab karena nggak tahu jawabannya. Ya, harus sudah Sudah ya? Hah? Cukup insya Allah ya? Nah.